حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار Al-Hujurat ayat 11 hingga ayat 181. Kemudian diteruskan dengan surat Qaf ayat 1 sampai ayat 45. Insya Allah untuk hari Jumat adalah surah Az-Zariyat ayat 1 sampai 60 diteruskan dengan surat At-Tur ayat 1 sampai 49 ya. Surat Az-Zariyah ayat 1 sampai 60 kemudian dituliskan dengan surat At-Tur ayat 1 sampai 49 insyaAllah untuk hari Jumat. Baik pendengar dan eh, pecinta Radio Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam bimbingan membaca Al-Quran, tafsir memahami surah Ar-Rahman.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 Jadi banyak pengulangan ini sampai 31 kali. Fabi'a gitu kan. Di ayat yang ke-28-nya Fabi'ai ala rabbikuma tukarriban Yas'aluhu man fis samawati wal ard Kulla yawmin huwa fi sya'n فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان Baik, kita lihat dari ayat yang ke-24. walahul jawaril mu ya walahul jawaril masya'atu fil bahri kal a'lam dan baginya lah kapal-kapal yang tinggi di lautan laksana gunung-gunung walahu dan baginya al jawar kapal-kapal al munsyaat yang timbul yang tinggi fil bahri di lautan kal a'lam laksana gunung-gunung itu Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Fabi'ayyi maka yang mana ala'i nikmatnya? Rabbikuma Tuhanmu berdua tukadziban kamu berdua dustakan. Ada yang menyatakan berdua di sini Eh, laki-laki dan manusia perempuan. Ada juga yang menyatakan kafir dan muslim, mukmin. Ada juga yang menyatakan bahwa manusia dan jin. Tapi yang lebih tepat adalah manusia dan jin karena ayat ini ada beberapa hubungannya dengan manusia dan jin. Kullu 'alaiha fan, segala apa yang ada di atasnya, di atas bumi akan binasa. Kullu tiap-tiap segala, semuanya ya. Itu kecuali Allah Rabbi. Kulluman setiap apapun apa yang ada di bumi ini, di dunia ini, alaiha atasnya. Fan semua binasa. Wa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Wa dan tetap kekal ya. Wajhu wajah zat Rabbika Tuhanmu Allah ya. Rabb, Rabbi. Zul Jalal, Zul Jalali Ikram mempunyai kebesaran wal Ikram dan ya kemudian ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu maka nikmat Tuhanmu yang manakah, Allah Rabb yang manakah yang kamu berdua dustakan. Di sini Wal ikram itu bukan kebudiaan ya, ke kemuliaan dan kemuliaan. Ini salah cetak kayaknya nih. Wal ikram di atasnya sudah betul. Dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran itu ya, al-jalal wal ikram dan kemuliaan. Bukan kemudian nih. Ya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Ini kemuliaan. Ini. Baik. Di ayat ke-29-nya yas'aluhu ma fis samawati wal ard kulla kulla yaumin huwa fi sya'n. Makhluk yang ada di langit dan di bumi akan meminta akan berkeperluan kepadanya kepada Allah. Iyalah ya semuanya kita hanya tergantung bergantung kepada Allah sajalah tidak kepada yang lain setiap waktu di dalam urusannya. Yas'aluhu akan meminta kepadanya man orang atau makhluk fis samawati yang ada di langit wal ard dan yang ada di atas bumi ya. Kulla yaum setiap waktu setiap hari huwa fi sya'an dia dalam kesibukan urusannya selalu akan minta pertolongan kepada Allah. Fa ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan. Sanafru, sanafru lakum ayyuhas sakolan, kami akan ber, bertindak terhadap kamu wahai manusia dan jin. Sanafrugu kami akan berus, berurusan atau akan bertindak lakum terhadap kamu ayyuhas sakolan wahai manusia dan jin. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Maka babi ai maka yang mana ala nikmat Rabbikuma Tuhanmu berdua tukaziban kamu berdua dustakan. Tuh, ya. Kita sudah paham ya e, membaca terjemah perkata atau terjemah Departemen Agama. Nah, tapi belum jelas seperti apa gitu kan. Tadi bahtera-bahtera e, di lautan itu Ah, kapal-kapal itu seperti gunung. Nah, kita lihat ya. Tafsirannya saya ambilkan dari Tafsir Al-Misbah ya, volume ke-13, halaman 510. Nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul jawaril masya'atu fil bahri kal a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Walahul jawaril masya'atu fil bahri kal a'lam dan miliknya lah bahtera-bahtera yang berlayar. Lagi yang berkembang layarnya di lautan. Laksana seperti ya, seperti gunung-gunung di daratan kan pada gunung-gunung. Jadi tidak datar semua kan kelihatannya itu. Nah itu bahtera-bahtera itu. Maka nikmat Tuhan kamu berdua manakah yang kamu berdua ingkari? Setelah ayat yang lalu menjelaskan nikmatnya yang terdapat di lautan dan sungai. Atau apa yang terdapat diperoleh di sana. Ada ikan, ada luwal marjan. Itu ya, mutiara-mutiara. Ini dulu yang sudah dijelaskan ya perbedaan luwal marjan. Lu'lu adalah mutiara yang yakni permata berbentuk bulat dan keras yang berasal dari kulit kerang ya. Mutiara yang ber, terbentuk karena adanya benda atau pasir masuk ke dalam tubuh kerang. Lalu diserubungi oleh kulit ari. Sementara ulama membedakan antara lu'lu dan marjan. Dari segi warnanya. Bila warnanya putih bersih maka dia lu'lu. Dan jika merah maka dia marjan. Makanya ada sirup marjan, oh merah, oh itu gitu ya. Ada juga yang membedakan berdasarkan besar dan kecil. Yang besar dikatakan lu'lu, yang kecil adalah marjan. Itu ada yang menyatakan itu eh, yang merah itu mar, marjan, itu ya, mutiara yang merah. Ada juga yang menyatakan lu lu itu mutiara yang berbentuk keras. Uh, kan belakangan ada besi-besi keras dimasukkan ke dalam kerang. Nanti diliputi oleh uh, badan kerang ada kulit arinya. Nah ini. Itu yang lalu. Di ayat 24-25 ini uh, digugat kembali. Bagaimana selain hasilnya yang ada di laut itu kemudian kita bisa juga karena karena adanya laut kita bisa mengadakan transportasi lautan dulu ke ke haji itu ibadah haji itu dari negeri kita ke sana memakai kapal laut kan sebelum ada kapal udara dan cukup lama ya kalau berhaji dulu sampai enam bulan itu di perjalanan cukup lama sekarang sebentar di perjalanannya ya nah ini eh, dan miliknya lah milik Allah. Bahtera-bahtera yang berlayar, baik bermuatan maupun tidak lagi, yang berkembang layarnya di lautan, dan terlihat laksana gunung-gunung yang menjulang tinggi. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu ingkari? Kata Al-Jawari, walahul jawaril Masyaati fil bahri kal'a'lam. Ini Al-Jawari adalah bentuk jama dari kata Jariah yang terambil dari kata jaro yang bila di, dikaitkan dengan lautan maka ia berarti lah berlayar ya kan biasanya jar itu berlari berjalan tapi di sini berlayar diartikannya ya itu kata yang digunakan ayat ini adalah adjektif dari satu yang tidak disebutkan yaitu bahtera bahteranya itu al jawari wal ya walahul jawaril masyaati fil bahri kal a'lam dan miliknya lah bahtera-bahtera yang berlayar lagi yang berkembang layarnya di lautan laksana gunung-gunung fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban maka nikmat Tuhanmu kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari nah ini ya kata al-munsyiat, ada juga yang membacanya al-munsyiat. Jadi jangan jangan ya apa? kaget kalau ada yang menyatakan walahul jawaril munsyiat. Itu ada yang membaca qiraat seperti itu. Tapi umumnya walahul jawaril munsyiat. Ya. Yang pertama terambil dari kata ansya'a ya, yakni membuat. Yang dimaksud adalah bahtera-bahtera yang dibuat manusia. Ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti yang dibuka layarnya agar ia melaju lebih cepat yang terambil dari kata ansya'a ya an atau asya'ir dalam arti berjalan cepat. Dan dari sinilah ia dipahami berkembang layar karena itu yang melajukan perlayaran bahtera-bahtera itu. Karena layar berkembang ini inilah jalannya perahu akan jalan cepat waktu itu ya. Itu maka sebut kapal layar, itu kan. Bahwa bahtera-bahtera ini dinyatakan sebagai milik Allah. Walaupun yang membuatnya adalah manusia. Bukan saja karena bahan pembuatannya adalah bahan mentah yang diciptakan Allah. Ataukah yang mengilhami manusia membuatnya. Tetapi juga karena Allah yang menciptakan dan mengendalikan hukum-hukum alam yang memungkinkan bahtera-bahtera itu dapat berlayar di tengah lautan. Karena hukumullah, hukum yang berlaku, ada bahtera, berkembang, kemudian ada angin, maka kapal laut itu akan berjalan cepat, gitu kan? Nah, di ayat 26 28-nya, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram." Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Semua yang ada di dalamnya akan binasa di langit, di bumi, di dimanapun, di lautan, semuanya akan binasa. Dan kekal wajah Tuhanmu, Zul Jalali wal Ikram. Allah akan kekal dan, dan tetap kekal abadi. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? Setelah ayat yang lalu menguraikan betapa kuasanya Allah menciptakan alam raya dan menyiapkan segala yang dibutuhkan makhluknya bagi kelangsungan hidup mereka dan secara khusus disebutkan yang berada di pentas bumi, maka ayat di atas mengingatkan bahwa itu semua tidak akan mengantar siapapun menjadi kekal di bumi ini. Adanya bahtera, adanya lu'lual marjan, adanya manusia bisa menembus peran, bisa apapun, tidak akan membuat manusia itu kekal dan abadi. Yang kekal dan abadi hanyalah yang menciptakan manusia itu Allah Rabbi. Ya, ah, ini. Maka ayat di atas mengingatkan bahwa itu semua tidak akan mengantar siapapun menjadi kekal di bumi ini. Allah berfirman, semua yang ada di dalamnya, yakni di pentas bumi ini akan binasa, yakni mati meninggalkan dunia ini. Dan kekal untuk selama-lamanya, setelah kematian semua itu, wajah Tuhanmu, wahai Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau siapapun engkau, dialah saja Zuljalali wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan. Tuh, wal Ikram, kemuliaan ya. Maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari? Allah itu akan kekal dan abadi. Manusia bisa menciptakan ini, bisa membuat ini, bisa membuat itu. Semua diilhami oleh Allah. Dan kepandaian manusia tidak akan menjadikan bahwa manusia itu bisa hidupnya bisa kekal dan abadi. Tidak. gitu ya. Nah ini menggunakan kata man. Man biasanya kan untuk orang. Dalam firmannya kullama, kulluman. Kulluman yang digunakan menunjukkan makhluk yang berakal. Walau ada makhluk hidup selain yang berakal seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan yang juga pasti akan punah yang ada di dunia ini, di langit ataupun di bumi, dimanapun. Nah, penggunaan kata man ini agaknya disebabkan karena surah ini pada dasarnya ditujukan kepada makhluk yang berakal, khususnya manusia dan jin. Ya iyalah itu ya, yang pandai berpikir itu kan itu ya. Ya terutama di sini manusia dan jin. Malaikat sendiri juga malaikat kan adalah makhluk Allah yang sudah tunduk patuh hanya kepada Allah saja. Itu ya. Jadi kenapa kuluman? Karena memang eh, Ayat ini ditujukan kepada yang berakal itu manusia dan jin. Khususnya ya, malaikat sudah tidak tidak kena taklif lagi. Anu, malaikat sudah ahli ibadah. Setan sudah pembangkang, sudah enggak enggak masuk lagi di sini. Walaupun dari tiga unsur itu kan ada manusia, ada jin, itu ya, ada malaikat. Manusia dari tanah, jin dari api, malaikat dari nur, cahaya. Ah, ini. Tapi yang ditujukan di sini adalah jin. Jin yang jin yang beriman. Uh, jin selain iblis yang dinyatakan memang sudah iblis uh, nenek moyangnya setan yang sudah memang dari awal menentang untuk tunduk untuk ibadah ya, untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengakui Adam sebagai khalifah fil ar. Uh, setan yang iblis ini yang yang menolak tapi ayat ini ditujukan untuk manusia dan jin karena ada jin juga ada yang beriman, jin jin Islam itu sebetulnya gitu kan. Nah, jin yang tidak beriman yang keterlaluan itulah setan, gitu kan. Manusia dan jin yang keterlaluan, tidak berbakti, tidak mau taat kepada Allah itu juga setan. Setan dalam bentuk jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Nah, penggunaan kata man ini agaknya disebabkan karena surah ini pada dasarnya ditujukan kepada makhluk yang berakal. Siapa? Khususnya adalah manusia dan jin. Kata fan, ya, fana kan, binasa, punah. Dengan patronnya itu mengandung makna masa datang. Ini mengesankan berakhirnya periode kehidupan dunia disertai tidak berlakunya lagi hukum-hukum yang berlaku selama ini. Akibat kematian manusia dan jin serta terjadinya periode baru kehidupan yang memberi ganjaran dan balasan terhadap mereka. Nah ini. Karena kehidupan dunia adalah mukaddimah, itu pengantar menuju tujuan ke akhirat, ya. Itu kehidupan dunia ini adalah tanaman, menanam, akhirat itu memetik, gitu kan. Menuju tujuan yakni hidup di akhirat yang kekal dan apa yang terjadi adalah perpindahan dari mukaddimah menuju tujuan. Dengan demikian ada sebagian ulama menulis lebih jauh hakikat fana kebinasaan ini bukanlah kepunahan, tetapi adalah ia perpindahan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar itu pula menjadi sangat tepat jika ayat yang berbicara tentang kebinasaan ini masih disertai juga dengan pernyataan yang menggugah kesyukuran dan mengecam ketidaksyukuran. Memang sementara ulama ada yang memahami ayat di atas tidak menyinggung tentang nikmatnya dengan alasan dan kepunahan tidak ada nikmat. Dan atas dasar itu pula dia telah melihat hubungan langsung antara pertanyaan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu dengan ayat sebelumnya. Tetapi kiranya kita telah mengetahui dari uraian di atas betapa besar keterkaitan antara kepunahan di dunia dengan kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan di akhirat didapat karena ada usaha manusia yang telah diberikan uh, akal, kemampuan manusia untuk berpikir, untuk memilah mana baik, mana buruk. Manusia diberikan pilihan, dua jalan, jalan yang kiri, jalan yang kanan, jalan yang benar, jalan yang sesat. Semua sudah diberikan jalan, tinggal manusia mem memilih dan tentu akan ada imbalannya, ada balasannya, walaupun sebesar jarah, sebesar atom pun. Kalau tidak ada manfaatnya kecuali peringatan tentang nasib yang menanti setiap orang, maka itu saja sudah cukup untuk merupakan nikmat Allah yang besar. Dahulu, sampai abad ketiga Hijriah, hampir selama semua ulama enggan untuk menafsirkan makna wajah Tuhan. Wajhu Rabb, Rabbika ini ya. Wajhu Rabbika Zul jalali wal ikram. Itu kan wajah itu agak-agak riskan. Wa ya buko wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, para ulama enggan untuk menafsirkan apa itu wajah Tuhan. Mereka hanya menegaskan bahwa Allah bukanlah seperti makhluk dan kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan wajahnya. Nah, ulama-ulama yang hidup sesudah mereka tidak puas dengan penjelasan demikian dan berusaha untuk memahami maknanya. Ada yang berkata bahwa wajah adalah bagian yang termulia dari sesuatu dan yang menunjukkan identitasnya. Anda dapat mengenal seseorang yang terbuka wajahnya walaupun tertutup semua badannya. <laughs> Iya ya. Coba. Badan mah boleh siapa aja. Tapi wajah, oh si Anu. Oh si Anu. Dan tidak tidak dan tidak jika sebaliknya. Gitu. Kemudian yang ditampilkan oh ada kan di dulu ya di televisi-televisi itu sekilas wajah. Wajah siapa ini? Di, pertama diperlihatkan matanya doang. Kemudian tret mata dengan hidungnya, mata dengan bibirnya, mata dengan jidat semuanya, wajahnya. Baru dikenal, oh wajah si ini, gitu kan. Coba yang diperlihatkannya, coba tebak siapa dia. Kan ada itu. Oh, oh, siapa dia gitu kan. Dilihatkannya bentuk badannya, bukan wajahnya. Susah kita mengenalnya. Karena bisa jadi si A itu hari ini kurus, B-nya gemuk gitu kan. Tapi kalau wajah, inilah eh, kelakar waktu saya eh, mengadakan perjalanan dulu ke Ambon ya. Nah, dia mengadakan tebak-tebakan. Coba lihat katanya. Manusia itu satu yang yang yang tidak berubah sebesar apapun kepalanya tetap seperti itu. <laughs> Saya lihatin, oh iya juga ya. Ada orang yang badannya maaf badannya kurus, badannya besar kecil, kepalanya gitu-gitu juga. Itu enggak enggak ada yang badannya besar kemudian kepalanya besar enggak ya. Nah ini <laughs> baca. Saya lihat-lihat iya juga. Itu ya tebak-tebakannya seperti itu. Nah ini Eh, sebagian ulama memahami kalimat ini tentang wajhu rabbik itu wajah rob wajah Tuhanmu ini ya. Ini. Uh, memahami kalimat itu dalam arti sifat-sifatnya yang mulia. Ini. Yang merupakan perantara antara dirinya dan makhluknya. Dengan sifat-sifat itu Allah menurunkan untuk mereka aneka keberkatan kebaikan seperti penciptaan, pengaturan dan pengendalian seperti ilmu, kodrat, rahmat, mafiroh, rezeki dan lain-lainnya. Jadi ada yang memahami wajah huruf itu, itu seperti itu. Ini karena itu wajah diartikan dengan zat atau diri sesuatu dan itulah menurut menurut banyak ulama. dewasa ini makna kalimat wajah rabbik ini wajah rabbik, wajah Tuhanmu itu ada yang memahami bahwa menurut sebagian ulama dalam arti sifat-sifatnya yang mulia yang merupakan perantara antara dirinya dan makhluknya. Nah, dengan sifat-sifat itu Allah menurunkan untuk manusia, untuk makhluk-makhluknya ini aneka keberkatan, kebaikan seperti penciptaan, pengaturan dan pengendalian seperti ilmu, kodrat, rahmat, maufiro, rizki dan lain-lain. Nah, Ayat-ayat yang lalu berikut menggunakan bentuk uh, pengertian Rabbikuma, Tuhan kamu berdua. Dua, bentuk dua. Ini, tetapi di sini menggunakan bentuk tunggal. Rabbikum, Rabbika, Tuhanmu. Ya. Kelasannya Rob, Rob eh, ini, ya. Rabbikuma. Gitu. Wabi ayyi ala rabbikuma tukaziban. Di sini ada wajhu rabbika, enggak enggak enggak Tuhan berdua. Di sini bentuknya tunggal. Kenapa? Ini boleh jadi karena yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau yang dimaksud adalah setiap orang. Pemilihan bentuk tunggal itu agar setiap orang menyadari bahwa ia akan binasa dan yang tinggal tidak lain hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedang penggunaan kata Rob, Robbi, Rob, Tuhan pemelihara mengandung arti pemeliharaan dan pelimpahan nikmat mengisyaratkan bahwa yang maha kekal itu dalam mematikan makhluk dan dalam kehidupan mereka setelah kematiannya masih tetap akan mencurahkan nikmat dan rahmatnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan karena itu juga Pertanyaan yang menggugah kesyukuran atau mengecam yang tidak bersyukur masih tetap diajukan di sini yakni maka nikmat Tuhan kamu berdua yang manakah yang kamu berdua ingkari. Memang kematian adalah nikmat karena ia adalah pintu gerbang menuju kebahagiaan abadi. Bayangkan, tanpa kematian seseorang tidak mungkin akan menjadi, akan menikmati kekekalan dan kebahagiaan ukhrawi. Perpindahan alam, alam dunia ke alam akhirat itu dengan kematian. Banyak uraian ulama tentang makna Zul wal Ikram. Fakhruddin Ar-Raji dalam tafsirnya menjelaskan bahwa kata Al-Jalal ini mengandung makna menafikan. Seperti bahwa Allah bukan fisik, tidak butuh, tidak lemah, dan sebagainya. Jika pendapat ini diterima, maka itu berarti ayat di atas menegaskan bahwa Allah yang merupakan pemilik jalal. Ya, itu adalah dia yang maha agung dan maha suci dari segala yang tidak wajar baginya. Termasuk kebinasaan manusia. Manusia binasa, Allah tidak tidak akan pernah binasa. Dan ketiadaan wujudnya untuk selama-lamanya. Sebagian ulama menulis bahwa dalam kandungan sifat al-jalal adalah makna ketinggian dan keagungan imaterial atas pihak lain. Dan ini sejalan dengan sifat-sifat yang mengandung makna kekuasaan menampik atau menolak. Seperti ketinggian, keagungan, al kibriya kebesaran, at-takabur, memiliki kebesaran, dan mengalah, uh, mengalahkan, dan kemuliaan. Semuanya itu baju-baju Allah, kesombongan, ya, ya, kekayaan, kebebasan, keagungan. Nah ini. Pendapat lain menyatakan bahwa Allah yang menyandang sifat Al-Jalal itu adalah dialah Allah yang berwenang memerintah dan melarang. Dia ya, yang menampakkan diri kepada makhluknya tetapi mereka tak mampu melihatnya dengan mata, kepala, karena mata kepala mereka tak mampu menyaksikan keindahan dan kesempurnaan cahayanya, cahaya ilahi. Imam Ghazali mengemukakan pendapat yang lebih rinci. Menurut Imam Ghazali, yang mengandung sifat jalal adalah maha kaya, tidak butuh, ya, maha suci, maha mengetahui, Allah Maha Kuasa dan lain-lain sehingga dengan demikian dapat dibedakan antara sifat al kibriya kebesaran dan al-jalal. Menurut Hujatul Islam, Imam Ghazali ini, al kibriya menunjukkan kebesaran zatnya. Al-jalal menunjukkan kebesaran sifatnya. Al-jalali wal ikram kan. Sifat jalal menurut Imam Ghazali kalau dinisbatkan kepada mata hati, yang mampu menangkapnya dinamai jalal, keindahan. Dan yang mengandung sifat itu dinamai jamil, cantik atau indah. Memang pada mulanya kata indah atau cantik digunakan untuk melukiskan sesuatu yang bersifat material yang dijangkau oleh mata, kepala, dan dinilai oleh pemilik mata sesuai serta berkenan. Tetapi ia kemudian mencakup juga hal-hal yang bersifat imaterial dan yang dijangkau oleh mata hati. Sesuatu yang imaterial yang cantik dan indah. Jika dijangkau oleh mata hati, maka akan melahirkan kelejatan dan kegembiraan. Melebihi kelejatan dan kegembiraan yang diraih oleh mata kepala ketika memandang sesuatu yang cantik dan indah pada dunia materi. Nah ini. Sedangkan kata al-ikram terambil dari kata akar kata yang dari dari huruf-hurufnya kaf, ada ro, ada mim yang mengandung makna kemuliaan serta keistimewaan sesuai objek yang disipati Nah ini. Allah pemilik al-ikram. Kemuliaan itu ya. Ia adalah dia yang maha pemurah dengan pemberiannya maha luas dengan anugerahnya, tidak terlampaui oleh harapan dan cita betapapun tinggi dan besarnya harapan dan cita itu. Dialah Allah yang memberi tanpa perhitungan. Bayangkan kalau seandainya dihitung-hitung. Oksigen aja kalau beli berapa. Bayangkan, itu satu nikmat. Belum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Gigi itu kalau sudah nggak ada, Allahu Rabbi. Kalau lagi lengkap, apapun makan kita enak gitu ya. Kalau giginya sudah dicabut, hmm, masya Allah, eh, katanya kayak main bola, dia digigit kiri, le, le, lari ke kanan gitu, masya Allah, lari ke depan, masya Allah ini ya. Demikianlah sementara ulama melukiskan kandungan makna sifat ini. Tobab Fabai menulis bahwa al-ikram mengandung makna yang terdapat di dalamnya sifat-sifat keindahan dan kebaikan yang menarik pihak lain untuk mempertuhankannya untuk tunduk dan taat hanya kepadanya, kepada Allah sajalah. Seperti sifat ilmu, kodrat, hidup, ya hayah, rahmat, kedermawanan, kecantikan, keindahan, dan lain-lain. Ini dinamai sifat al-jamil. Sedang yang dicakup oleh kata al-jalal dinamai sifat al-jalal. Nah, Imam Ghazali menguraikan dengan menyatakan bahwa Allah yang mengandung sifat itu adalah dialah yang ber, bila berjanji Allah itu menepati janjinya. Bila memberi melampaui batas harapan pengharapannya. Tidak peduli berapa dan kepada siapa dia memberi. Inilah Allah. Dia yang tidak rela bila ada kebutuhan yang dimohonkan kepada selainnya. Jadi kita hanya minta kepadanya. Dialah Allah yang bila kecil hati menegur tanpa berlebih. Tidak mengabaikan siapapun yang menuju dan berlindung kepadanya. Dan tidak membutuhkan sarana atau pelantara. Ini. Ibn al-Arabi menyebutkan 16 makna dari sifat Allah ini. Antara lain yang disebutkan oleh Imam Ghazali di atas. Dan juga bahwa dia yang menggembira dengan diterima anugerahnya serta yang memberi sambil memuji yang diberinya. Dialah Allah yang memberi siapa yang mendurhakainya, bahkan memberi sebelum diminta. Itulah Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu ya. Allah memberi Ar-Rahman, siapapun dia beri. Ar-Rahim yang diberi adalah orang-orang yang beriman saja. Tapi semuanya intinya mau durhaka ke taat apa Allah memberi. Bagaimana seperti Allah memberi cahaya, mengeluarkan sinar matahari adalah untuk semuanya. Maha besar Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Itu. Ini baru sampai ayat ke-28. Insyaallah pekan depan ayat ke-29 tentang Ar-Rahman. Banyak hal yang selama ini kita tidak tahu ya. Kenapa pengulangan Ar-Rahman sampai 33 kali? Karena antaranya manusia eh, dablek, membangkang. Ya, udah dibacakan itu aja, diam aja. Padahal jin itu uh, apa saat dia diungkapkan fa bi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu berdua dustakan? Enggak, enggak menjawab eh, jin itu. Manusia malah diam gitu kan. Nah ini. Karena memang manusia memiliki hawa nafsu. Tapi hawa nafsu sahwat ini tentu adalah hawa nafsu yang bisa bisa di, dikerahkan, bisa dimanage. Karena di surah Yusuf ayat 53, "Inna nafsa ammaratum bisu illa marrahima rabbi." Sesungguhnya nafsu itu suka menyuruh mengajak ke jalan kejelekan kecuali nafsu seseorang yang mendapatkan rahmat dari Tuhanmu. Orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah adalah mereka yang dapat membimbing dan mengendalikan nafsunya sejalan dengan hidayah Allah. Dalam diri manusia ada empat potensi nafsu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nafsu hayawani. Nafsu jenis ini punya kecenderungan pada perilaku binatang. Apa contohnya? Manusia kadang-kadang rakus, tamak, tidak punya rasa malu, dan sifat binatang lainnya. Bahkan manusia kalau sudah sesat, bola wa bola, sudah sesat lebih hina daripada binatang ternak. Ya, manusia binatang kadang-kadang sayang sama anaknya. Manusia kadang-kadang membinasakan, membunuh anak-anaknya. Bahkan pembunuhan yang lebih sadis. Belakangan ada mutilasi dan segala ya. Ada juga yang dibunuh, kemudian dicor, dimasukkan ke dalam coran itu, semen. Yang melakukan adalah anaknya sendiri. Ini manusia memang memang bejat itu ya, seperti itu. Tapi tidak semua. Itu. Kemudian sifat manusia nafsu ini juga ada nafsu yang sabu, sabu'iyah. Nafsu yang mendorong seseorang berperilaku seperti binatang buas. Tadi kebencian, permusuhan, suka menghasut, suka dengki, suka amarah dan saling hantam, membunuh dan ini dan itu. Kemudian ada yang nafsu setonia. Nah ini merasuk kepada manusia. Itu nafsu yang mewakili tabiat setan yang mengajak manusia ke jalan sesat. Kemudian ada juga ada juga nafsu robbaniyah, nafsu yang memakai atribut-atribut ketuhanan seperti egois, takabur, ingin disembah seperti Firaun ini, ingin selalu dipuji dan diagungkan. Nah, di bawah ini beberapa akibat jika manusia dikendalikan oleh sa satu atau semua potensi nafsu tersebut. Apa akibatnya kalau manusia kalah ya dengan hawa nafsunya? Bukan hawa nafsunya yang yang bisa ditundukkan untuk ke jalan Allah. Apabila manusia kalah dengan hawa nafsunya, yang pertama, menyimpang dari kebenaran. Allah berfirman di surah An-Nisa ayat 153 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena kamu ingin menyimpang dari kebenaran. Pertama, ya menyimpang dari kebenaran. Yang kedua, yang kalah oleh hawa nafsu menyesatkan manusia dari jalan Allah. Allah berfirman di surah As-Sad ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la tattabi'il hawa fayudillaka 'an sabilillah. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Yang ketiga, yang kalah oleh hawa nafsu akan melampaui batas dari segala perbuatan Allah berfirman di surah Al-Kahfi ayat 28 dicatat. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya selalu kami lalaikan untuk mengingat kami. Serta mengikuti hawa nafsunya karena segala urusannya suka melampaui batas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, thalasun muhlikat. Sahu muta'un wa, wa hawa'u muttaba' wa i'jabul mar'i binafsihi. Ada tiga hal yang dapat merusak amal manusia. Pertama, kekikiran yang selalu ditaatinya. Ah, ini. Kedua, hawa nafsu yang diikuti ajakannya. Dan ketiga, berbangga diri dengan kebaikan dirinya. Ada tiga hal yang merusak amal manusia kekikiran yang selalu ditaati. Kikir Bahil bin Ba bin Korun, koret. Ya. Kedua, hawa nafsunya yang diikuti ajakannya. Hawa nafsu mengajak ke kejelekan, kemungkaran. Ketiga, berbangga diri dengan kebaikan dirinya. Yang lain, dalam hadisnya, Inna asyadda ma akhafu ala ummati itba'ul hawa wa tulul amal. Wa itba'ul hawa ya'adiluka anil haqq wa amadulul eh, amali fa innahu yuhabbibu ilaika dunya. Ada dua hal yang paling aku takuti pada umatku. Pertama, apabila umatku sudah mengikuti keinginan nafsunya. Dan yang kedua, apabila umatku sudah termakan panjang angan-angan, banyak membuang banyak berangan-angan kosong. Adapun bahaya yang mengikuti hawa nafsunya adalah akan membuatnya menyimpang dari kebenaran. Sedangkan panjang angan-akan akan membuatnya lebih mencintai dunia. Wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha wa tam wa tamanna 'ala Allah Ta'ala. Orang-orang yang lemah jiwanya adalah orang yang mengikuti keinginan hawa nafsunya dan lalai dalam menjalankan perintah Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Apabila berhasil mengendalikan hawa nafsunya dengan menjalankan atau mendaya gunakannya di jalan Allah, kita akan merasa tentram. Kalau kita bisa melawan hawa nafsu kita, ketentraman surgawi baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya surah uh, An-Najiat ayat 40 41 ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan dirinya dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat mereka. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masyaallah ya. Sayang waktunya. Dimiliki aja ya 60 penyakit hati. Ini bukunya bagus sekali. Kecil loh bukunya. Tapi intinya bagus. Miliki juga 70 dosa besar. Ditulis dokter Dr. Anas M. Talib. Ini banyak ya. Ibu Insya uh, eh, besok kita ada taklim di Depok ya. Silahkan terbuka untuk umum pada salat Jumat. Jangan lupa kita sudah praktek Al-Muluk baca tabarok ya. Selain tajwidnya dan memahami isinya. Ada saran, ada kritik silakan ke 0812 8287881. 0812 8287881. Dan murotolnya untuk hari Jumat adalah surah Az-Zariyah ayat 1 sampai 60, kemudian diteruskan dengan surat al tur ayat 1 sampai 49. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sodakoh guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7 Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Haja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. Radio Kayu Maria.